عبد السلام عن صوبان Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idzin Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum guthaa'un ka guthaa'is sail wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini di tempat yang mulia ini kita berkumpul tidak lain kecuali untuk menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jumat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi itu terdapat di surah At-Taubah ayat 91 dan 92. Allah berfirman, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi." Arti ayat ini jamaah sekalian, "Laisa 'alad du'afa' ya. tidak berdosa atau tidak ada masalah yang didapatkan oleh orang-orang lemah wala alal mardo begitu juga dengan orang-orang yang sakit wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun begitu juga dengan orang-orang yang tidak ya punya nafkah untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi di sini ada tiga kelompok kaum muslimin yang diberi uzur syar'i atau punya uzur syar'i untuk berangkat berjihad. Yang pertama ad-du'afa. Ya, orang-orang lemah. Orang yang sakit dan juga orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berangkat. Artinya mau berangkat, ya, tetapi ya, bekal untuk berangkat mereka tidak dapatkan. Ya, maka kata Allah, ketiga komponen orang ini itu tidak berdosa. Kita masih ingat dalam sejarah ya, ada tiga orang tiga orang sahabat yang tidak berangkat berjihad ya menyebabkan mereka mendapatkan boykot. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan wala alal idza ma'atauka litahmilahum dan juga ya ada sekelompok manusia ya, yang mendatangi Rasul dulu. Ya, mereka juga mau berangkat berjihad. Mereka datang menemui ya Rasulullah litahmilahu, ya. agar mereka juga bisa ikut berangkat berjihad. Ya. Kulta ya, kamu mengatakan kepadanya la ajidu ma ahmilukum alai saya tidak mendapatkan kendaraan untuk mengangkut kamu. Artinya bekal dalam jihad ini terbatas. Tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut kamu. Ya, tidak ada onta, tidak ada kuda. Tawallau. Ya, ia pun kembali ke rumahnya. Ya, karena tidak mendapatkan kesempatan untuk berjihad lalu kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ia kembali ke rumahnya. Ya. Tetapi kata Allah wa ayunuhum tafidu minad dam'i. Ia pulang dalam keadaan menangis. Ya. Sedih. Allah yajidu ma yunfikun karena ia tidak punya kemampuan untuk berangkat. Ya, tidak ada bekal untuk membawanya berangkat ke medan jihad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah fenomena sahabat Nabi. Kita tidak mendengarkan dan membaca dalam sejarah ada di antara sahabat yang berpikir ya ketika diajak untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Ya. Karena dengan jihad ya surga bisa dimasuki. Dengan jihad ya, kita bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarga kita yang ditinggal. Ada banyak kemuliaan dan fadilah yang didapatkan oleh orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya dalam hadis disebutkan ya, kafa bibarikati suyufi fitnatun. Ya. Jadi di antara manusia nanti yang tidak ditanya di dalam kubur Artinya ia mendapatkan rasa aman dari fitnah kubur, pertanyaan mungkar wa nakir. Itu adalah orang-orang yang mati syahid. Ya. Artinya orang-orang yang mati di jalan Allah. Ya. Sebabnya kata Nabi, kapa bibari kati suyufi fitnah. Ya. Cukup dengan kilatan pedang yang ia lihat di medan jihad itu menjadi fitnah baginya. ia bisa saja lari. ketika ia melihat kilatan pedang ya, tetapi ia bertahan ia bersabar ya karena ia tahu ya dengan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada salah satu keutamaan yang besar Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih segar di ingatan kita. Seorang sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu ya, disebutkan bahwa ia baru saja melangsungkan pernikahan bahkan dalam riwayat itu disebutkan ketika istrinya dimintai ya, jawaban ketika ditanya ya, kenapa dengan Hanzalah ya, ia mengatakan bahwa ia sedang ada di atasku tapi karena ia mendengarkan panggilan jihad Ia mendengarkan utusan Nabi ya, memanggil agar kaum muslimin berangkat berjihad di Uhud. Ya, maka Hanzalah pun radhiyallahu anhu ya, turun dari istrinya kemudian memakai bajunya dan mengambil pedangnya yang sedang ia gantungkan. Lalu ia pun berangkat ke medan jihad dan syahid di Uhud. Tapi ada satu yang luar biasa jamaah sekalian yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasad Hanzalah radhiyallahu anhu itu basah. Sekujur tubuhnya ya basah dengan air. Ya. Syahid-syahid yang lain ya. tidak seperti Hanzalah radhiyallahu anhu. Dicari tahu, ya, kemudian datanglah istri beliau. Lalu mengungkapkan bahwa sungguhnya Hanzalah radhiyallahu anhu sedang ada di atasnya. Namun karena meninggalkan panjingan jihad, lalu ia pun meninggalkannya, lalu kemudian berangkat ke Uhud dan syahid di Uhud. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah rahasianya saya melihat malaikat turun dari langit ya, membawa air dan memandikan jasad Hanzalah radhiyallahu anhu karena ia syahid ya dalam keadaan belum sempat mandi junub jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun kenyataannya saat sekarang ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak mentargib kita, memotivasi kita untuk ya, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang dibantai. Itu sepertinya tidak cukup. Mungkin hadisnya cukup. Ya. Tapi iman kita ini yang barangkali ya. masih lemah. Iya. Dinding-dinding kemaksiatan mungkin masih tebal. Iya. Untuk merenungkan Bagaimana keadaan saudara kita di sana? Bahkan lebih menyedihkan lagi jamaah sekalian. Ada di antara kelompok kaum muslimin yang mengatakan di sana kan banyak ahlul bid'ah. Di sana kan Hamas yang notabene dari kelompok ini dan kelompok itu. Kenapa mesti kita peduli? Subhanallahilazim. Orang-orang seperti ini namanya orang-orang hizbiyah. Ya. Banyak orang itu melemparkan hizbiyah itu bid'ah. Tapi sebenarnya ia sudah terperangkap dalam hizbiyah. Ia tidak mau menolong kalau bukan dari kelompoknya. Bukankah orang di Palestina itu adalah kaum muslimin? Bukankah mereka itu adalah ahlul kiblah? Nabi tidak pernah menyuruh kita mengatakan kalau kamu mau menolong seseorang tanya dia apakah dia berakidah ahlus sunnah Apakah dia semanan haji dengan kamu? Saya yakin tidak pernah ada yang seperti itu. Ya. Yang ada dalam hadis Nabi katakan unsur aha kazaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu. Ya, baik yang zalimi maupun yang dizalimi. Dan saya sangat yakin jamaah sekalian, saudara kita yang ada di sana ya. sedang mendapatkan penzaliman yang luar biasa. Dan kaum muslimin yang dikatakan itu sekitar berapa miliar itu menjadi penonton setiap hari di televisi dalam sejarah jamaah sekalian disebutkan ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk membawa surat ya, untuk mendawai para raja satu di antara mereka itu yang terbunuh ya. ia terbunuh setelah ditanya kamu mau kemana? Ya. Belum ia jawab. Ya. Gubernur Rum mengatakan, nampaknya kamu dari Muhammad. Lalu sahabat ini punya membawa surat Nabi itu di penggal lehernya. Tahukah kalian jamaah sekalian apa yang terjadi setelah itu? Setelah Nabi mendengarkan bahwa utusannya dipenggal lehernya, ya, maka ia pun menyusun 3000 tentara dan tentara inilah jamaah ya sekalian ya itulah yang diberangkatkan ya, yang dipimpin oleh tiga orang sahabat mulia diantaranya adalah Zaid bin Harisa yang kata Nabi kalau Zaid bin Harisa terbunuh maka yang menggantikannya adalah Ja'far ibnu Abi Talib kalau Ja'far terbunuh maka yang menggantikannya adalah Abdullah ibnu Rawaha ya, kemudian setelah itu pasukan pun dipimpin oleh Khalid ibnu Walid radhiyallahu anhu Tahu. Dengan siapa sahabat berperan Nabi berperan pertama kali itu dengan pasukan Romawi. Yang dalam sejarah disebutkan itu 300 lawan 200 ribu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang begitu menyedihkan. Kita belum mendengar ada satu negeri kaum muslimin yang secara resmi mengutus pasukan untuk membentung, membentengi para sahabat-sahabat para eh, kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya, mungkin inilah yang disinyalir oleh oleh Nabi SAW. Ya, dalam hadis itu disebutkan Yushiku al umam antadaa alaikum kama tadaal akalatu ila qasatiha. Akan datang satu masa ya, di mana orang-orang kafir ya mengelilingi kaum muslimin. Kama tada al akalatu ila qasatiha Ya. Sebagaimana ya, rayap-rayap atau mungkin semut ya, itu merumuni makanan. Lalu kemudian ya, masing-masing mau menariknya masuk ke dalam lubangnya faqala qailun wa min qillati nahnu yauma izin ya ada seorang sahabat bertanya ya Rasulullah apakah saat itu jumlah kita sedikit sehingga ditarik-tarik laksana makanan qala bal antum yauma izin kasir Ya, ini hadis Nabi ini ya, termasuk diantara hadis yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Shallallahu Alaihi ya, Dia mana ia memberitakan sesuatu yang akan terjadi. Saat itu jumlahmu banyak. Walakinnakum gusaun. Ya, akan tetapi ya, jumlah yang banyak itu ya diberatkan oleh Nabi gusa seperti buih Ya. Seperti busa. Kagusa isail. Ya. Buih air banjir. Wala yanzanallahu min suduri aduwikumul mahabata. Ya. Dan saat itu ya, Allah mencabut dari dada-dada musuh kalian itu al-mahabata. Ya, kewibawaan ya, yang tadinya musuh-musuh kita memperhitungkan ya, kaum muslimin ya, saat itu kata Nabi Allah mencabut kewibawaan kaum muslimin itu dari hati-hati orang-orang kafir fi wahan ya, dan sebaliknya kata Nabi ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan penyakit Alwahan di dalam hati-hati kita. Faqala qailun ya Rasulullah. Ya, ada sahabat berkata, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Ya. Apa itu penyakit Alwahnu? Kala Qala hubbud dunia. Cinta dunia. Ya, mungkin seperti inilah. Ya. Banyak penguasa kaum muslimin takut dunianya lenyap takut kekuasaannya hilang padahal kekuasaan itu pasti akan hilang tidak ada kekuasaan dan kenikmatan di dunia ini yang abadi lambat atau cepat ya. kenikmatan dan kekuasaan dunia itu akan hilang dari kita lambat atau cepat, kematian itu akan menjemput kita. Cuma persoalannya, bagaimana kita mati? Ulama kita menyebutkan bahwa kematian di medan jihad itu tidak ada lagi kematian di atasnya. Kemudian Ya, alwahan itu kata Nabi juga wakarahiyatul maut. Ya, takut mati. Ya, kedua penyakit inilah jamaah sekalian yang saya sangat yakin itu menggerogoti kaum muslimin. Ya, utamanya para pemimpinnya. Ya, mungkin kita di sini tidak. Mungkin mau berangkat jihad tetapi tidak punya kemampuan untuk berangkat. Ya, semua kita termasuk Ian mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berarti ya, kita pun juga bersiap-siap untuk mendapatkan ya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis ya, dari seorang sahabat yang bernama Bashir ibnul Khasasiyah radhiyallahu anhu annahu jaa li mubayatin nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang berbaiat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam para Arab parada an yastafiya min al iltizam min syurutil bai'ah ya. namun beliau ya, ingin meminta kepada nabi untuk tidak melaksanakan persyarat sebagian dari persyaratan-persyaratan bayat. Ya. Ada ketentuan-ketentuan dalam bayat yang diberikan oleh Nabi itu, beliau sepertinya tidak sanggup untuk melaksanakannya. Faqala ammas ya Rasulullah fa Allahi ma utikuhuma. Ada dua persyaratan yang engkau tetapkan, yang engkau tentukan, itu sepertinya saya tidak sanggup al jihad was sadaqah jihad dan sadaqah innahum ya, coba lihat sahabat ini ya, ini memberikan alasan kenapa ia tidak sanggup berjihad kenapa ia tidak sanggup bersadaqah innahum za'amu ya. saya dengar orang-orang mengatakan begini annahu man wallad dubur faqad ba'a bi ghadabin minallah bahwasanya ya Rasulullah orang mengatakan kepadaku kalau kita berangkat berjihad lalu kemudian lari dari medan jihad ya itu sama saja mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bahaf Maka saya takut in hadartu tilk jasaat nafsi wa karihtul maut. Saya takut bila saya hadir di medan jihad itu lalu kemudian hatiku takut maka saya lari lalu turunlah kemurkaan Allah kepada aku. Wassadaqah Adapun sadaqah ya Rasulullah, fawallahi illa gunaimatun wa ashruzut hunna rislu ahli wa humulatu. Adapun sadaqah ya. Ya, karena kita masuk Islam ini jamaah sekalian, bukan saja kewajiban salat. Ya, kewajiban sedekah pun juga. Ya. Adapun sedekah ya Rasulullah, saya hanya punya beberapa ekor kambing. Ya, itu pun untuk ya keluarga-keluarga saya. Kalau saya sedekahkan, apa yang bisa dimakan oleh keluarga? Coba lihat jamaah sekalian. Sahabat ini memberi alasan jihad, takut jangan sampai ia lari. Lalu kemudian ya mengundang kemurkaan Allah. Kalau bersedekah, ia takut jangan sampai keluarganya tidak makan. Faqabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu summa harraqaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua tangan sahabat itu. Iya. Lalu kemudian ia gerakkan, ia goncangkan. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, "Pala jihad wala sadaqah." Tidak ada jihad, tidak ada impak, tidak ada sadaqah. Palimatadukhulul jannati izan. Ya. Kalau begitu, dengan apa kamu mau masuk surga? Coba lihat jamaah sekalian. Kalau tidak ada jihad, tidak ada sedekah, ya. Dengan amalan apa kamu mau masuk surga? Yakul sahabiyu. Ya, berkata sahabat ini, tu alaihinna kulli." Ya, maka saya pun membayat Nabi dengan segala ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan ayat dan hadis yang kita dengarkan ini itu bisa menjadi renungan bagi kita agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina sana. Ya. Saya sangat yakin ya, kita tidak mau ya, dikenal dengan hadis Nabi al Mukmin lil Mukmin kal jasadil wahid. Hadis begitu mudah dihafal bahwasanya antara orang beriman dengan orang yang beriman lainnya itu kal jasa diluahi. Seperti tubuh yang satu. Satu anggota tubuh saja merasakan sakit, semua anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Ya. Ya. Hanya saja ada syubhat yang mengatakan begini. Ya di sana kan jauh. Ya. Kita kan bukan bangsa Palestina. Perlu kita ketahui bahwa Islam ini tidak diikat oleh oleh batasan tanah. Ya. Tetapi kaum muslimin ini diikat oleh iman. Mari kita pertanyakan keimanan kita. Ketika kita sudah tidak bisa merasakan lagi apa yang dirasakan oleh saudara kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang ada di sini paling tidak ya mendoakan saudara kita mungkin melalui dengan kurut nazila Tapi yang mengherankan di banyak masjid jamaah sekalian. Mungkin karena di masjid itu tidak ada kunut subuh. Ya. Sehingga kurut nazila yang disepakati oleh ulama kita ya bahwa ini adalah sesuatu yang disyariatkan itu tidak dipancatkan. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, ya mungkin perlu untuk kita mendaftarkan diri menjadi relawan. Ya. Ya. Paling tidak itu bisa mengingatkan kita bahwasanya ya, tidak pantas atau seorang mukmin yang tidak punya azam, ya, kemauan, keinginan untuk berangkat berjihad. Ya, banyak hadis Nabi SAW yang mengatakan siapa yang tidak pernah menanamkan ya keinginan mati syahid berjihad, ya itu dikhawatirkan ia mati dalam keadaan mati ya dengan ada kenifakan, kemunafikan di dalam hatinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, Allah ya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun